الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri la taslimi annaka taraha yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala Pada pelajaran yang terakhir kita masih pada pembahasan terkait dengan bab as-salatu fis safinah mengerjakan salat di atas kapal. Dan termasuk dari pembahasan di sini adalah menunaikan atau mengerjakan salat di atas pesawat. Ini hukumnya sama. Dan telah kita jelaskan terkait dengan hukum salat fardu di atas kendaraan seperti ini maka telah disepakati oleh ahlul ilm mereka bersepakat bahwasanya diperbolehkan menunaikan salat fardu di atas kendaraan seperti ini sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan yang selainnya Adapun terkait dengan salat sunnah maka telah kita lewati pembahasannya ini pun diperbolehkan menunaikan sholat sunnah di atas kendaraan seperti ini. Kemudian kaifiyah tata cara menunaikan sholat di atasnya terkait dengan sholat fardu maka al-fuqaha rahimahumullahu jami'an mereka telah bersepakat bahwasanya diwajibkan untuk berdiri sebagaimana disebutkan dalam hadis shalli qa'iman illa an takhafal gharq hadis Abdullah bin Umar sanadnya sahih salatlah engkau dengan berdiri kecuali ketika khawatir tenggelam atau engkau tidak mampu untuk berdiri kemudian terkait dengan menghadap kiblat itu pun sama tetap diwajibkan untuk mencari dan menghadapkan sholatnya ke arah kiblat. Adapun terkait dengan sholat sunnah, maka ya, diperbolehkan tidak berdiri karena berdiri termasuk dari perkara yang sunnah. Nanti akan dibahas pada bab yang setelahnya. Kemudian menghadap kiblatnya pun ini sunnah. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan dari membaca hadis yang tersisa dari bab ini. Qala rahimahullah walamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura ittakhadha amudan fi musallahi atau fi musallahu ya'tamidu alaihi. Hadis ini diriwayatkan dari sahabiyah Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu taala anha Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah saudari dari sahabat yang mulia siapa? Uqashah bin Mihsan radhiyallahu taala anhuma Sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencapai usia tua, sudah sepuh beliau, maka beliau mengambil atau menjadikan satu tongkat kayu sebagai pegangan di tempat sholatnya ya'tamidu alaih yang beliau dapat bersandaran atau berpegangan dengannya. Di sini terdapat permasalahan terkait dengan mahukmu as-salatu mu'tamidan bil 'asa au 'udin wa nahwihi. Apa hukumnya mengerjakan salat dengan bersandarkan sebatang tongkat ya atau kayu atau yang semisalnya? Apa hukumnya salat dengan menggunakan alat bantu sholat nah, tongkat kayu atau yang semisalnya ketika dia ruku sujud nah, dan ini biasanya terjadi ketika seorang sudah tua usianya ya seorang sudah tua usianya sudah mulai melemah fisiknya dan dia melaksanakan sholat maka ini terkadang dia gunakan nah dalam permasalahan ini terdapat dua keadaan. Wadalika ala halatain. Terdapat dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama antakuna salatu naflan. Salat yang ditunaikannya ini adalah salat sunnah. Ini yang pertama. Salat sunnah. Fa fi hadhihi al-halah al-i'timadu jaizun. Maka dalam keadaan sholat sunnah ini Seseorang diperbolehkan untuk Bersandaran dengan sesuatu ya, Dalam sholat sunnah diperbolehkan Seseorang menggunakan alat bantu untuk bersandar ya, Membantu dia sujud, ruku Berdiri nah, Dalam sholatnya Fahadha madhabu amati ahl ilm Dan inilah pendapat dari mayoritas ahli al-ilm. Apa alasannya mereka sebutkan? Qalu li'anna fi salatin nafilah lam yushtarat al-qiyam. Dikarenakan di dalam salat sunnah tidak disyaratkan berdiri. Ini telah kita lewati pembahasannya. Artinya di sini kita akan mengulangi beberapa permasalahan yang mudah-mudahan menjadikan kita itqan, lebih mungkin. Kemudian mereka menyebutkan wad dalil. Dalilnya adalah hadisun fil bab. Hadis yang disebutkan dalam bab dalam kitab ini. Disebutkan walamma sanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura ittakhadha amudan fi musallah ya'tamidu alaihi. Nabi SAW ketika sudah mulai tua usianya beliau mengambil uh, tongkat atau sebatang kayu untuk membantunya dalam sholat. Dan ini disebutkan oleh mayoritas ahlu ilm yang dimaksud dalam salat di sini yaitu salat sunnah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawi dalam kitabnya Majmu' Wa ammal ittika' al-'asa fajaizun fin nawafili bittifaqihim illa ma hukiya an Ibn Sirin min karahiyatih. Adapun bersandaran, berpegangan dengan tongkat di dalam salat-salat sunnah fajaiz. Maka ini hukumnya adalah boleh. Berdasarkan ittifaq kesepakatan dari al-ulama. Kecuali mahukiyaan Ibn Sirin. Dinukilkan dari Ibn Sirin, dia tidak menyukainya. Dia membenci seseorang sholat dengan menggunakan alat bantu. Maka di sini kita bisa menyimpulkan dalam perkara sholat sunnah ini luas, terdapat kelapangan dan kemudahan. Dikarenakan yang pertama berdiri bukan termasuk dari syarat sahnya sholat sunnah. Wallahu taala alam ini keadaan yang pertama menunaikan sholat sunnah dengan alat bantu. Al halatu tsaniyah, keadaan yang kedua antakuna salatu faridatan. Seseorang melaksanakan salat fardu. Was sahih wal ilmu indallah. Maka pendapat yang benar wal ilmu indallah anna hadza la yajuz. Hal ini tidak diperbolehkan. Seseorang menunaikan salat fardu dengan menggunakan alat bantu ini tidak diperbolehkan. Dan di sini terjadi khilaf di antara al-fuqaha rahimahumullah. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Namun yang sahih yang tepat dalam permasalahan ini terkait dengan salat fardu maka tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Li'adamid dalil ala dzalik. Dikarenakan tidak ada dalil yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahadha madhabu jumhuri ahli ilm. Ini pendapatnya mayoritas dari ahli ilm mereka berdalil qalu bal ja'at adillah ala khilafi dalik Di antara dalil yang mereka sebutkan bahwasanya bahkan telah datang dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan berbeda dari hal tersebut yaitu datang hadis, datang dalil yang menjelaskan kepada kita terkait dengan sholatnya orang yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu. Nah, maka tidak diperbolehkan seseorang menggunakan alat bantu ketika dia mampu. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah engkau dengan berdiri. Kalau tidak mampu duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau tidak mampu maka engkau berbaringlah. Ini dalil yang disebutkan oleh jumhur ahli ilmu wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala Al-qiyam wal qu'udu fi salatil laili Berdiri dan duduk di dalam melaksanakan salat malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'ima wa lailan tawilan qa'ida wa kana idza qara'a qa'ima raka'an raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan Hadis ini diriwayatkan dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih. Dan Nabi saw Alaihi Wasallam beliau melaksanakan mengerjakan sholat malam pada hari tertentu dengan berdiri dan sholatnya panjang. Kemudian di malam yang lainnya beliau melaksanakan sholat malam dengan duduk dengan sholat yang panjang. Dan juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholatnya berdiri membaca al-qiraah, membaca al-qiraah, membaca surat dalam keadaan berdiri, maka beliau rukuknya pun berdiri. Dan apabila beliau membacanya dengan duduk, maka beliau rukuknya dengan duduk. Hadis yang berikutnya. وقال وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد ثم يسمع في الرقعة الثانية مثل ذلك Hadis yang diriwayatkan dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari Imam Muslim. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkadang melaksanakan sholat malam dengan duduk. Dan beliau membaca al-qiraah dalam keadaan duduk. Fa'idha baqiya min qiraatih apabila ketika telah sampai di akhir bacaannya sekitar 30 sampai 40 ayat mendekati hampir selesai bacaan kiroah beliau sebagai yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya beliau membaca surat Al-Baqarah surat Ali Imran surat An-Nisa nah ketika sudah hampir selesai sisa 40 30 ayat qama faqra'aha wa huwa qa'imun maka beliau bangkit berdiri, melanjutkan bacaannya dengan berdiri. Kemudian beliau ruku beliau sujud. Nah, kemudian beliau lakukan ini di rakaat yang berikutnya. Semisalnya. waqala wa innama shalla as-subhata qa'idatan atau qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna wa dzalika qabla wafatihi bi'amin Hadis ini diriwayatkan oleh sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dan juga sahabiyah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha. Rawahu Muslim. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah. Ini maksudnya itu salat sunnah qiyamul lail Salat sunnah malam. Mengerjakannya dengan duduk di akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berusia sepuh. Dan ini terjadi setahun sebelum meninggalnya atau wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa kana yajlisu mutarabbi'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabi Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini terdapat cacat atau illah. Dan ulama hadis rahimahumullah mereka mendaifkan hadis ini. Wa kana yajlisu mutarabbi'ah. Dan Nabi SAW ketika salat duduknya dengan bersilah. Hadisnya telah kita lewati pembahasannya. Hadisnya mu'al. Wallahu taala alam. Tapi di sini terdapat beberapa permasalahan dan faidah terkait dengan bab ini. Al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama, kama taqaddam ma'ana hukmul qiyam fi salatin nafilah ya. Sebagaimana yang telah kita lewati pembahasannya terkait dengan hukum berdiri dalam salat sunnah. Wa annahu mustahabun. Dan berdiri pada sholat sunnah ini hukumnya adalah mustahab. Ini permasalahan yang pertama yang telah kita lewati dan di sini disebutkan kembali. Bi ijma'i ahli ilm dan ini telah disepakati oleh ahli ilm. dalilu al hadits al madhkurah fil bab hadits Aisyah wa hadith Imran bin Husain. Inda al Bukhari. Dalilnya disebutkan dalam bab-bab ini. Kemudian juga disebutkan dari hadis Imran bin Husain yang telah kita lewati. Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang menunaikan salat sunnah dengan berdiri, maka ini yang utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa yang menunaikannya dengan duduk, maka dia mendapatkan setengah pahalanya dari orang yang berdiri. Ini permasalahan yang pertama. Al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua artinya sebelumnya. Dan ini juga termasuk dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat dalam keadaan mampu, beliau pun menunaikannya dengan duduk. Ya ini termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis Aisyah yang pertama, kan Nabi SAW yusalli lailan tawilan qa'ima walailan tawilan qa'idah. Beliau melaksanakan sholat malam yang panjang dengan duduk dari awal sampai di akhir. Nanti akan kita sebutkan faedahnya dari kesimpulan dalam bab ini. Keadaan seseorang menunaikan sholat sunnah. Kemudian faedah yang kedua, Fakama yajuzulahu al Maka ketika seseorang itu diperbolehkan sholat sunnah dengan duduk, fakadzalika yajuzu lahu an yusalli nafilah muttaji'ah maka diperbolehkan juga dia menunaikan salat sunnah dengan berbaring ini pun diperbolehkan lil hadis al mutaqaddim sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan pada bab yang sebelumnya fahada huwa rajih dan ini pendapat yang rajih yang tepat dari kalangan al fuqaha rahimahumullah wahwa madhab syafi'iyah wa malikiyah ini pendapat dari Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Malik jadi diperbolehkan seseorang sholat sunnah berdiri ataupun duduk ataupun berbaring dalilnya telah disebutkan dalam hadis Imran bin Hussein yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari ومن صلى قائما qa'iman أفضل ومن afdal wa فله نصف qa'ida falahu nisfu ajril qa'im فله نصف أجر muttaji'a falahu nisfu ajril qa'id yang sahih dan di sana terdapat ulama yang melarang salat sunnah dengan berbaring ya mereka melarang dikarenakan ya Hal ini tidak pernah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini atau tidak pernah datang amalannya ya, di ralat tidak datang tidak pernah datang amalannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang benar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau tidak pernah melakukan sholat baik sholat fardu maupun sholat sunnah dengan berbaring. Tidak pernah. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan beliau melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah dengan berbaring ataupun tidur. Padahal ini adalah tata cara kaifiyah yang ketiga atau yang dan yang keempat dari sholatnya ketika orang yang sakit ataupun ketika seorang melaksanakan sholat sunnah. Ini yang jadi dalil oleh sebagian ahlu ilm tidak diperbolehkannya sholat sunnah dengan berbaring. Namun diingat bahwasanya telah datang ucapan dari Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita bahwasanya diperbolehkannya sholat sunnah dengan berbaring dan dia akan mendapatkan apa konsekuensinya seperempat pahalanya dari orang yang berdiri seperempat pahalanya dari orang yang berdiri atau setengahnya dari orang yang duduk. Nah, jadi di sini kita dapatkan faidah atau kaidah sebuah kaidah la yalzam itsbatus sunnah al ma'al fi'l. La yalzam itsbatus sunnah al ma'al fi'l. Ini sebuah kaidah yang baku di kalangan al fuqaha rahimahumullah dari kaidah ini kita bisa memahami bahwasanya tidak diharuskan menetapkan suatu amalan sunnah ya itu berdasarkan dengan ucapan dan juga perbuatan ini tidak harus jadi cukup salah satunya ada ucapan maka itu ketika hadisnya sahih diamalkan atau sebaliknya ada perbuatan ketika hadisnya sahih di amalkan. Dan ini contohnya sangat banyak sekali. Ada bisa menyebutkan satu contoh. Nabi mengucapkan suatu hadis dalam hadis yang sahih namun beliau tidak pernah melakukannya. Ahsantum. Puasa apa? Hah? Eh? Puasa Tasu'a. Kalau puasa Ashura beliau melakukannya. Puasa atau asyamu at-tasu'ah. Nah, ini disebutkan dalam Nabi dalam hadis. Hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sahih Muslim. Ya disebutkan lain istu amil mukbil la summanna at-tasu'ah. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, maka sungguh aku akan berpuasa sembilan Sembilan apa? Hmm? Muharram atau Muharram. Sembilan Muharram. Ya. Puasa sunnah itu sepuluh Muharram. Kemudian juga untuk menyelisihi orang-orang Yahudi maka Nabi pun menyebutkan hadis ini. Ya kan mereka juga berpuasa di 10 Muharram maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khaliful yahud. La yanishtu am muqbil la asumanna at-tasu'ah. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa sembilan Muharram. Namun apa? Falam ya'ti al-amil mukbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun belum sampai pada tahun berikutnya Nabi telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh sunnahnya puasa 9 Muharram namun Nabi belum pernah mengamalkannya. Dan juga disebutkan di sini Nabi SAW menyebutkan bolehnya sholat berbaring. Ya, dan Nabi SAW tidak pernah sholat berbaring. Sama sekali beliau tidak pernah berbaring. Ketika beliau sakit, beliau sholatnya dengan duduk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita lewati. Sholatnya orang yang sedang sakit. Nah, kalau sebaliknya, perbuatannya ada tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Dalam hadis yang sahih. Contohnya apa? <clears throat> Berkumur dalam berwudu. Ya. Ini diriwayatkan dalam beberapa hadis namun dhaif. Sehingga yang diisbatkan, yang ditetapkan adalah perbuatan Nabi saja. Ya. Nah, kalau yang mensahihkan hadisnya maka di sini lengkap sudah. Tapi kalau yang mendhaifkan hadisnya, maka di sini isbatus sunnah la yalzam al qawlu ma'alfil Menetapkan satu sunnah, berkumur-kumur dalam wudhu itu sunnah. Ala qawl ya. Jadi pendapat yang kita pelajari dalam kitab wudhu. Ada yang berpendapat wajib ketika mensahihkan hadis tersebut. Ya, ketika membaifkan hadis tersebut berdapat sunnah. Ini perbuatan Nabi saja berkumur-kumur dalam berwudhu namun tidak ada hadis yang sahih di dalamnya. Ini sebagai contoh ya. La yalzam sunnah Al-qawlu ma'al fi'il. Ini faedah yang kedua. <clears throat> Faedah yang ketiga, al-faedah as-salithah. Jawazu lil musalli an-nafilah an yusalliya qiyaman wa qu'udan fi salatin wahidah. atau ay yusalliya qa'idan thumma ida arada arruku qama wa raka'a. Faedah yang ketiga yang kita ambil dari bab ini dari hadis-hadis ini diperbolehkannya seseorang yang menunaikan salat sunnah untuk berdiri dan duduk dalam satu salatnya. Dalam satu salatnya misalkan seseorang menunaikan salat qiyamul lail yang di sini telah disebutkan contohnya 11 rakaat. Nah, terkait dengan fadail kaifiahnya ini dalam pembahasan sifat salat sunnah Nabi SAW. Adapun di sini kita akan bahas terkait dengan berdiri dan duduknya. Nah, seseorang menunaikannya 11 rakaat. Di rakaat pertama dia masih berdiri, 2 rakaat. Di rakaat selanjutnya masih berdiri, 4 rakaat. Di rakaat yang ke-5 dan yang ke-6 dia duduk Seterusnya duduk sampai dia selesai, dia mengambil witir baru dia berdiri. Nah, di sini diperbolehkan. Jawazu lil musalli nafilah ayusalli qiyaman wa qu'udan fi salatin wahidah. Ini faedahnya. Kemudian juga diperbolehkan apa? Ayusalli qa'idan. Seseorang salatnya duduk, kemudian ketika hendak rukuk dia berdiri. Dan rukuk kemudian sujud. Ini pun diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam bab ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang lainnya disebutkan dalam lafaz yang lebih e, jelas dalam riwayat Muslim, wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun. Ya disebutkan dalam hadis ini, apabila beliau membacanya dengan berdiri, raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Ya, beliau ruku dan sujud dalam keadaan berdiri. Wa idza qara'a wa huwa qa'idun raka'a wa sajada wa huwa qa'idun. Ya, dan juga dan juga diperbolehkan ketika seseorang membacanya duduk maka dia ruku dan sujudnya dengan duduk. Wa hadza madhhabu Malikin wa Syafi'i wa Ahmad. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Wa khalafahum Al-Hanafiyah. Dan yang menyelisih mereka adalah mazhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah menyebutkan bahwasanya tidak boleh melakukan percampuran antara duduk dan berdiri dalam sholat tidak boleh dan sholatnya batal ya ini madhabnya Abu Hanifah rahimahullah taala sholat seseorang yang bercampur antara duduk dan berdiri dengan sengaja ini adalah batal di luar dari gerakan sholat dan ini menyelisihi dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan dalam bab ini. Baik. <clears throat> Faedah yang berikutnya, al-faedah ar-rabi'ah. Nulakhis min hadal bab. Kita simpulkan dari bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab ini. Kesimpulannya bahwasanya anna thabita 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu shalla salatal lail ala thalathati ahwalin. Bahwasanya telah sabit telah tetap penjelasan amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amalan-amalan sunnah beliau ketika beliau melaksanakan sholat malam itu beliau lakukan dalam tiga keadaan nah beliau lakukan dalam tiga keadaan nah, ini salah satu dari uswatun hasanah ya yang diajarkan Nabi SAW kepada umatnya. Nah, di mana beliau mengamalkan ibadah dan ya, di sana apa? melakukannya dengan taisir, dengan kemudahan. Ya. Ibadah sunnah dan diberikan kemudahan dalam syariat nabilah yang menetapkan hal tersebut. Nah, dalam banyak hadis disebutkan Nabi meninggalkan suatu perbuatan khawatir umatnya tidak mampu melaksanakannya. Dan di sini Nabi SAW melakukan sesuatu ibadah, namun beliau meringankan di dalamnya, sengaja duduk, sengaja berdiri. Ya, seperti inilah salah satu bentuk dari taisir fi syariah, kemudahan dalam syariat al-Islam. Keadaan yang pertama, al-halatul ula, annahu kana yusalliha qa'iman min awal salat ila akhiriha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholatnya berdiri dari awal sholat sampai selesai. Ini karya yang pertama. Sholat malamnya beliau berdiri sampai dari awal sampai selesai. Nah, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala sampai kaki beliau luka dan pecah. Ya. Nah, ini beliau lakukan dalam keadaan berdiri. Al-halatus tsaniyah, keadaan yang kedua. Karena sallallahu alaihi wasallam yabda'us salata qa'ida. Nabi memulai salatnya dengan duduk. Keadaan yang kedua, beliau memulai salatnya dengan duduk. Fayaqra'u min julusin. Dan beliau membaca kiroahnya dengan duduk. Faida baqiya min kiraatihi qadra ma yakunu min 30 atau arba'ina ayah waqafa. Ketika sudah hampir selesai bacaannya, beliau berdiri. Wa qara'a ma ayah, kemudian beliau melanjutkan akhir dari bacaannya dengan berdiri. Thumma raka'a min qiyamih dan beliau ruku dari berdirinya wa adda as-salat bi hadhihi sifah dan beliau melaksanakan seluruh salatnya sampai selesai dengan tata cara seperti ini. Nah, jadi di sini kita dapatkan faedah bukanlah suatu hal yang aib seseorang salat sunnah dengan duduk. Ya, ini perlu diperhatikan di sini. Diperbolehkan bahkan termasuk sunnah. Ya, namun yang afdal berdiri. Nah, dan kita telah mendekati bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kita penuhi dengan amalan-amalan sunnah, di antaranya adalah qiyamul lail. Nah, maka ketika kita merasa lelah, letih, tidak mampu, berat, malas. Nah, misalnya ini jangan terus kita putus tidak mengerjakan sholat qiyamul lail atau qiyamut tarawih. Namun kita amalkan walaupun dengan cara duduk. Tidak mampu duduk berbaring. Ya kan? Setidaknya sudah Eh, kurang mudahnya seperti apa syariat mengajarkan kepada kita dalam melaksanakan sholat malam. Ketika tidak mampu hadir bersama jamaah kaum muslimin tunaikan di rumah, nah, dan dia melaksanakan dengan duduk ataupun dengan berbaring. Ketika dia melaksanakan bersama kaum muslimin di jamaah, nah, ketika dia merasa lelah duduk. Ya, ataupun ketika dia tidak merasa lelah bisa duduk. Allahu taala alam dan konsekuensinya dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang berdiri. Nah. Baik. Adzan dulu. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga dari sifat salat Nabi SAW dalam menunaikan atau mengerjakan salat malam. Annahu sallallahu alaihi wasallam yusalli salat al-laili an qu'udin wa kana yajlisu yaqra'ul Qur'an thumma yukabbir an julusin thumma yarka' an julusin wa yarfa' an julusin an julusin thumma yasjudu sallallahu alaihi wasallam fayusalli jami'a salatihi an qu'udin. Keadaan yang ketiga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam dengan duduk dan beliau memulai takbirnya dengan duduk dan rukuk serta sujudnya beliau juga dalam keadaan duduk. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan seluruh salat malamnya dari awal sampai selesai dengan duduk. Ini keadaan yang ketiga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah alladhi fil bab yang disebutkan dalam bab dalam kitab. Baik, yang terakhir. Al-mas'alah al-khamisah. Permasalahan yang kelima. Setelah kita mengetahui ya, diperbolehkannya duduk dalam salat sunnah. Maka di sini terdapat permasalahan ala ayyi sifatin al-julusu fin nafilah. Dengan sifat atau duduk seperti apa di dalam salat sunnah. Ar-rajih lima taqaddam pendapat yang rajih yang kuat dari yang telah kita lewati pembahasannya annahu yajlisu ala ma tayassaralah. Dia duduk sesuai dengan yang mudah baginya Nah, sesuai dengan yang mudah baginya. Di sini tambahan faidah disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Fath. Beliau menyebutkan lam yubayyin an nabiya sallallahu alaihi wasallam an kaifiyatil qu'ud. Sungguhnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada menjelaskan atau tidak ada penjelasan tentang bagaimana duduknya. Fayu'khadhu min itlaqihi jawazuhu ala ayyi sifatin sya'al musalli. Maka kita ambil faidah dari mutlaknya duduknya beliau ini diperbolehkannya duduk dengan bagaimanapun keadaannya al-musalli. Jadi di antara riwayat yang disebutkan ya dalam keumuman salat. Ada iftirash, ada tawarruk, ada mutarabbi. Walaupun disebutkan dalam hadis yang dhaif ataupun dengan kaifiah duduk yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita selesai dari pembahasan terkait dengan bab al-qiyam wal qu'ud fi salatil lail. Dan insyaallah pada pelajaran yang berikutnya kita akan bahas as-salatu finial.